Jadi setiap hari Senin dan Kamis ada laporan. Memang hari Senin dan Kamis ini hari penting. Ada beberapa kekhususan. Termasuk Senin dan Kamis, wah ini amal-amal kita dilaporkan oleh malaikat petugas kepada Allah SWT. Nah ini merupakan merupakan laporan mingguan. Jadi sambil Senin, sambil Kamis. Dan senin Kemis ini sendiri bagaimana saya terangkan tadi ada kekhususan dan masuk yang diterangkan Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin dan Kamis Allah bukakan pintu surga membagi maghfirah ini khusus ada maghfirah Senin kemis ini dibagi oleh Allah SWT semua dapat kecuali orang yang musyrik dan orang yang satron musyahin ini ditangguhkan Allah mengatakan jangan diberi biar damai dulu. Kalau sudah akor, sudah damai baru. Ini termasuk tidak, tidak ada pembagian di dalam. Nah, maka di antaranya Senin dan Kamis disunatkan buah puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada laporan tahunan yaitu pada bulan Syaban. Jadi pada bulan Syaban amal kita dilakukan. Nah, jadi ini bulan-bulan penting. Apalagi kita menghadapi bulan Ramadan di dalam bulan Syaban ada hari yang peristiwa yaitu tanggal 15-nya hingga terkenal malam tanggal 15 Syaban disebut Lailatul Nisbi bi Syaban. Harinya ya malam nisfu syakban, Nah ini penting sekali. Nah kebetulan tahun ini dan bulan ini insya Allah malam Sabtu muka ini Nah Sabtu debat ini malam syakban. Nah gerakan langgar-langgar masjid dan rumah dan sebagainya kesempatan kita gunakan. Bagaimana? Ya berdasar hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan ulama-ulama yang ahli. Ada beberapa hadis menjelaskan إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر apabila datang malam nisfu Syaban. Bangunlah kamu. Berdirilah. Artinya sholatlah, ibadatlah. Dan berpuasalah pada harinya. Nah, jadi berdasar hadis ini malamnya kita hidupkan dengan ibadat termasuk sholat dan paginya tanggal 15 nya adalah kita melakukan puasa. Kalau bulan ini, tahun ini malam 15 Syaban Sabtu jadi malam Sabtu, ini malam Syaban, Sabtunya kita adakan puasa. Kalau orang sudah puasa mau tanggal satu terus, berarti baik. Kalau tidak, ya ini kesempatan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, mulai maghrib sampai fajar, Allah SWT membukakan pintu istijabah khusus. Dan Allah membagikan maghrib. Mulai maghrib sampai fajar. Dan ada pengumuman, ala min mustaghfirin fa'afrullah, adakah orang minta maghfirah? Tentu saya beri. Adakah orang minta rezeki? Tentu saya beri. Adakah orang minta sehat afiat? Tentu beri. Adakah minta begini, minta begini, sampai macam. Itu ada pengumuman. Hingga pada suatu tahun, tepat pada malam nisfu Syaban, Nabi Muhammad SAW berkirir di rumah Siti Aisyah. Biasa kirir Sore ada tidak bisa tidur. Tengah malam atau sesudah tengah malam terbangun Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah terbangun melihat Rasulullah nggak ada di rumah. Wih, bingung Siti Aisyah. Tadi tidur di sini, sekarang malam mau kemana? Apakah terganggu musuh atau bagaimana? Apa ada kemana kemana? Bingung Siti Aisyah. Pakai pakainya keluar mencari Nabi. Cari malam, cari cari cari. Ber jumpa dengan Nabi, menemukan Nabi di kuburan Baqi Ya'mukun. Ada kuburan Baqi Nabi ketahuan mendoa, seorang diri mendoa. Dengar suara orang datang, ditengok Nabi, eh Aisyah, ada apa kamu kesini malam-malam? Dia bilang, ya Rasulullah saya tadi melihat sampai tidak ada di rumah. Saya khawatir, kemana sampai yang? Saya cari. Eh Aisyah tahulah. Pada malam ini, malam nisfu Syaban, Allah membagi maafilah sebanyak banyak Malah dalam hadis dicontohkan lebih banyak dari bulu kambing desa Bani Kalem. Di sana Madinah ada desa Bani Kalem kambing yang paling banyak. Nabi sampai mau menyuntuhkan malam ini <coughs> Allah membagi maafilah lebih banyak daripada bulu kambing-kambing desa Bani Kalem. Jadi Allah membagi maghfirah atau kita pakai bahasa royalan. Ya, malam itu ada royal maghfirah. Kecuali tiga golongan yang tidak dapat. Musyrik tidak dapat. Lagi dan tetap musyrik. Orang mutmin yang orang tetap mungkar maksiat tidak dapat. Orang musyahid, orang yang tidak akor, hanya orang satu. Antara Islam sama Islam tidak tidak akor satu. Itu tidak dapat bagian musyahid. Ini tiga tidak bagian. Jadi musyrik, orang musyrik, orang tetap mungkar maksiat, orang yang satu. Ini tetap tidak dapat hal. Nah, jadi malam itu kita gunakan. Maka itu ulama-ulama yang ahli mengambil kesempatan. Kalau sudah malam nisfu Syaban, setelah sholat maghrib berjamaah atau ya di mana dia sholat, lalu sholat ba'dul maghrib biasa loh Lalu ulama-ulama mengadakan gerakan acara membaca Yasin tiga kali. Adanya pembacaan Yasin tiga kali dengan doanya ini ikhtiar usaha dari ulama-ulama yang mengambil kesempatan. Nah, ada dari hadis ini. Hadisnya yang tadi sudah terangkan itu. Pokok begini hadisnya. Orang kan boleh saja kok. Wah, ini mengambil kesempatan. Kalau baca Yasin itu sendiri berapa fadilannya? dan berapa keutamaan yang selain ganjaran. Jadi ini ikhtiar. Jadi kalau tanya lu baca mana dalilnya? Dari hadis apa ulama itu tidak ada. Itu ikhtiar ulama-ulama yang ahli amal perbuatan. Kesempatan ini baik, mulai maghrib ada begitu sebagaimana diterangkan oleh hadis, Allah kita akan. Nah, ini baik sekali. Kita ikuti. Enggak apa-apa. Nah, kita baca sih kita bertawassul dengan pembacaan Yasin. Pertama minta pada Allah panjang umurnya. poat, minta selamat dari bala, minta selamat eh, minta kansaris, kini itu. Baru ada doa. Jadi caranya, caranya. Kalau sudah sholat maghrib berjamaah, Pak Jumat sudah, lalu dipimpin. Kalau dari masjid jadi ya langga, kalau tidak ya sama keluarganya di rumah. Tidak punya kawan, tidak punya teman, tidak punya keluarga ya sendiri. Ini ibadah kan sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau di masjid atau di sebuah hmm. dilanggar atau di rumah ada jamaah sudah pimpin pagi yasin bukan dengan fatihah atau sudah pagi yasin ingin minta pada Allah agar selamat dari segala bencana bencana bala setelah pagi yasin dibacakan doanya kalau berjamaah imamnya yang baca atau kiainya dibaca lainnya mengikuti mengikuti yang domirnya dipakai domir mufrad semua dan kau mengikuti jadi kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim jamaknya ikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ikut Allahumma Ya zalmani, ikut Ya zalmani, Wala yumannu alaih Wala yumannu alaih nah, Begitu terus Selesai nah, baca lagi asin Tidak pada Allah SWT Akan supaya dipanjangkan umurnya dibarokkan umurnya Dalam taat pada Allah Begitu lagi caranya ketika minta pada Allah agar diluaskan rezekinya yang halal untuk sama ibadat, untuk hidup. Pada lagi maksudnya. Ada orang banyak kadang-kadang yang sudah meliti itu, di sana itu ada doa begini. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaqiyan au mahruman au muqattaran aliyya firqi famhu Allahumma. Ya Allah, kalau engkau ya Allah mencatat saya ini orang yang sial, orang apes, orang yang sempit rezekinya, busuklah, ganti. Apa ada busak dan sebagainya ini? Ini kita kembali kepada Al-Quran sendiri. Di doa itu juga begitu diteruskan. Fa'inna kakulta wa qawlukal haq yamhullahu ma yasha'u wa yisbitu wa indahu umul kitab yang Allahu ma yang busa. Allah busa apa yang dikehendaki oleh Allah wasbet dan Allah menetapkan. Jadi menetapkan dan membusa apa kata Allah SWT Allah berkuasa. Jadi Allah berkuasa. Sudah kalau saya gambarkan ya. Contoh ini dulu. Semua kalau dicatat oleh Allah SWT. Ini sudah diatur. Kadang-kadang begini nanti dilupa Tapi sudah ada catatan Allah. Wah kita semuanya sudah mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi di Musawan mendapat salat berapa? 50. 50. Setelah turun sampai ke Nabi Isa, Isa usulkan bisa dikurangi. Oleh Allah tetap eh, ditetapkan apa dikurangi? Dikurangi. 50 kok sampai jadi berapa? 5. Jadi kan diubah namanya. 50 menjadi 5. Malah diseri. Ya Pak di sedikit dulu sedikit gitu ya 50 minta lagi turun ke 5 turun ke 5 ada 5 turun ke 10 turun ke 10 sampai jadi ini kalau gitu Allah Tuhan Maha Kuasa jelas mulai begini di rumah gini kan Allah kuasa nah sekarang ada catat ya Allah kalau saya ini sampai catat engkau catat orang sial saidan Allah mahruman orang yang apes Aku qatala rezeki orang sempit rezekinya ya Allah busuklah ganti Jadi kalau saya orang bahagia orang banyak rezekinya orang selamat orang apa ya nah, apa apa malah oleh asy Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menafsiri ayat tadi ini itu saya Umar itu keliling di Ka'bah nangis Sayyidina Umar ini berkhutbah keliling Ka'bah sama doa ya Allah ibadah ini in kunta katabtani indaka ya Allah kalau engkau menulis mencatat saya ini orang sial orang apa gantilah semua itu jadikan orang bahagia lain nah, ini doanya Umar bin bin jadi isi doa itu tidak menyangsik apa tidak meragukan dan tidak mengkhawatirkan memang ada dalilnya ada caranya itu ada di dalam doa jadi ya Allah kalau engkau ya Allah mencatat saya ini orang sial apa orang yang sempit rezekinya orang yang celaka busalah gantikan jadikan saya ini orang bahagia ya, banyak rezekinya wah ini juga penting loh kadang-kadang ada anak mendoa ah, begini ini boleh apa enggak nah kan begitu kasarnya dia nih apa tidak bertentangan tidak minta minta pada Allah jangan Allah sudah sudah menunjukkan ya yang Allahu mayasa'u yang itu membesar maha yang mahwan ini membesar Maya sawa apa yang kita kehendak oleh Allah. Wajah Allah menetapkan. Sampai tadi saya contohkan, kalau tadi, saya contohkan juga yang sama Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita minta, minta begini baik, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak minta barang mustahil. Ya, nah, maka cara-cara tadi dilakukan oleh ulama-ulama dalam membaca yasin dan sebagainya lagi ini ikhtiar dari ulama-ulama ahli amal dan ini cara baik sudah kita baca Quran tawassul bil Quran boleh tawassul bil Quran tawassul selama boleh saja kita habis baca Quran apa ya Allah dengan barokatnya surat yasin dengan barokah fatihah ini ya Allah minta ini boleh saja nggak apa ini ada hadisnya ada dalil sudah setelah selesai itu ada yang bisa memberikan penjelasan kan ya, Syaban begini, anjuran begini, macam-macam ya soal pengajian lah sampai isya. Ya, isya ya sudah nanti pulang. Pulang masing-masing ibadat sendiri-sendiri untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW kumu lailaha bangunlah kamu di waktu malam ayo tiap malam sendiri-sendiri. agar pahalanya besar, tidur dulu. Anggap jam sembilan tidur, sampai jam 10 kah, atau jam berapa bangun, supaya dapat apa? Tahajud. Nah, sudah saya terangkan dulu, tahajud. Anggap jam 10, 9 tidur, jam 10 bangun. Mana kurang banyak ya, jam 9 tidur, jam 11 bangun, kurang lagi. Iya jam 12 bangun ada lagi waduh kalau jam 12, 12, 12, 12 waduh eh 10, 12, 11, 12 3 jam kurang ya jam 1 bangun kurang lagi ya terserah <laughs> jam 2 bangun Lain jam berapa saja sudah ada yang ambil jam 4 bangun ya gak apa-apa ya, jam 4 bangun anda kata nggak ikut bangun ya sudah tidur aja lama <laughs> apa? Lalu suruh bangun tidak mau. Diberitahu ini hadisnya ini fadilah besar, ganjaran besar, nggak mau ya sudah. Nah, tapi kita dianjuri oleh Nabi, ya ini kita anjurkan. Fakumu lailah bangun aku malam untuk sholat. Sholat apa? Terserah, nggak ada sholat yang khusus. Jadi sholat khusus nisfu syabat itu nggak ada. Jadi sholat khusus nisfu syaban itu tidak ada. Katanya ada. Itu 100 rokaat itu. Yang jawabnya. Ada 100 rokaat, setiap rokaat setelah fatihah membaca lima 50 kali. Ini bagaimana? Itu tidak ada. Ada cerita. Zaman dahulu ada orang ahli ibadat memang. Ahli tirakat di istilahnya. Ahli ibadat. Sudah dia saben, saben keliling. Kalau sudah bulan saban giliran ibadatnya di Masjidul Aqsa itu orang sendiri pribadi punya amal sendiri punya punya acara sendiri ya tak ya sekeliling dia suka ke ibadah sana ke masjid sana ke sana ke sana kalau sudah bulan syaban orang itu sendiri bergelut di al masjidul aqsa kalau malam syaban dia sendiri di sana dia melakukan sholat amalnya dia sendiri pribadi 100 rokaat, setiap rokaat setelah fatihah, lima 50 kali. Jadi 50 kali 100. 5000. Berapa? Ya, 5000. Dia sendiri ada ya berapa orang ikut, ikut sudah. Setelah itu saya ceritanya. Jadi kalau tanya khusus sholat musyaban tidak ada. Malah diterangkan oleh kitab Irsyadul Ibad dan insya Allah I'anatul ya, Talibin juga ada dan beberapa kitab itu dimasukkan bid'atun mazmumah. Kalau orang katakan ada, dikhususkan itu masuk bid'atun mazmumah. Itu sama dengan golongannya solat rebu pungkasan. Akhir rebu itu sama modelnya. Bid'atun mazmumah, tidak ada dasarnya. Nah, habis malam Senin sabar apa? Nabi hanya mengatakan, mulailah bangunlah kamu ibadat malamnya." Dengan apa? Sesukanya. Baik kalau orang sholat isak jamaah itu sudah masuk dia mulai ganjarannya orang sholat isak jamaah itu sudah masuk ganjaran dia mulai hanya sepuluh. kalau sampai subuh jamaah mendapat ganjaran qiyamul semalam suntuk sudah ada ganjarannya nah, tapi kita tingkatkan supaya bisa sholat malam apa? sholat pikir Jalankan witir sudah sokaat. Kalau masih mau lagi, masukkan sholat tasbih. ada Nah, ini kesempatan buat tasbih. Atau sholat mutlak, atau apa saja, sholat hajat, macam-macam. Kalau tidak ya sholat witir saja 11 kali. Nggak mau 11 kali ya sembilan kali. Nggak mau sembilan ya tujuh Nggak mau tujuh ya lima Nggak mau lima tiga Nggak mau tiga ya 1. Nggak mau 1 ya terserah. mana Lana amaluna walakum amalukum. <laughs> Bagaimana? Ya, ini kesempatan. Nah, sudah. Lalu malam itu kesempatan baik kita ajukan doa. Maka di mana-mana kesempatan ada. Ada hadis begini. Innalillahi fi ayami dahrikum fahad Fata'arradu laha. Sesungguhnya di masa-masamu ini kata Nabi. Itu ada hembusan, hembusan rahmat dari Allah. Nafadu hembusan-hembusan. Ada keistimewaan dari Allah. laha. jaraklah ke sana. Majulah kamu ke sana, ambil itu kesempatan. Kita nggak tahu. Di mana-mana saat yang baik, gunakan kesempatan. Ta'arudul jarak, masuklah ke sana, gunakan. Untuk apa? Untuk minta-minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini ada hadis yang langsung kita berdoa malam itu. Doa apa? Terserah mau minta apa. Ya tadi itu, minta panjang umur, minta banyak rezekinya, minta sehat afiat dan sebagainya, tokonya dilaris, dan minta macam-macam sehat afiat, dapat ilmu dan apa saja minta kemenangan kaum muslimin, perjuangannya dan sebagainya. Wah ini kan penting loh mendoakan kaum muslimin umat Muhammad lain bagaimana? Asal doa halal yang meridhai Allah Subhanahu wa taala. Minta segala sesuatu enggak apa-apa. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta. Malah doa ini penting sekali. Ad-doa mukhul ibadah, ad-doa sirul ibadah, ad-doa silahul mukmin macam-macam ada orang kadang-kadang nggak mau doa macam-macam. Sudah, jangan banyak-banyak doa. Ya, nah, itulah. Bagaimana? Iya, kalau manusia diminta itu marah. Manusia itu kan diminta satu kali, dua kali, tiga kali. Sudah, marah. Kalau Allah SWT tidak dimintai malah marah. Jadi nah, kita harus minta pada Allah, Terbanyak minta pada Allah. Minta apa saja, asal halal. Asal halal dan meridhoi Allah SWT bukan diambil kesempatan wah ini mustajab doa malam mustajabah ini ada umum ya Allah minta minta nomornya cocok wah itu bagaimana minta segala anggap yang belum kawin minta jodoh nggak apa-apa ya Allah ya <laughs> jangan sampai jodoh saya <laughs> nggak apa-apa iya minta yang baik kalau perempuan minta yang soleh yang baik yang kaya yang baik hatinya kalau laki minta yang cantik yang soleh yang takwa yang kaya orang yang kaya <laughs> nggak apa-apa boleh saja minta yang janda muda ya begitu boleh saja minta Jangan ada apa-apa apa ada larangan tidak ada larangan malah penting nah, ini kesempatan lah berdoa coba jangan salah paham mendoakan semoga si Andu capek dan si Andu sendiri gue itu gak boleh wah, wah ini dosa ini bagaimana orang doa itu capek nanti diambil sendiri nah pokok penuh doa gak apa-apa memang Islam ini doa semua lalu setelah kesempatan kita gunakan nah inilah Nah sekarang gerakkan masjid-masjid, langkah-langkah dan sebagainya. Paginya dianjuri puasa. Nah, ini puasa nih, Sri Syaban. Karena puasa ini tergantung, terikat ah, dengan waktu, dengan hari. Puasanya niat. Nah, itu semua an sunnati yaumin nisfi min sahabat. Jadi niat puasa nisfu sahabat Karena puasa. Nah, satu hari. Hingga pernah zaman Nabi Muhammad SAW ini hadis sahih oleh Muslim. Ada orang ditanya oleh Nabi, "Sumta surah hadis syahr, apa kamu puasa tengah bulan ini? Ini Syaban." Tidak. Ah, sudah, setelah Ramadan puasa dua hari gantinya. Sampai diperintahkan puasa dua hari gantinya. Kalau itu penting betul puasa syah, nisfu syah, syah, nah, ini masalah. Sudah. Sekarang masalah syariah fikir. Kalau sudah masuk tanggal 11, eh, tanggal 16 saban sampai akhir, kalau orang enggak biasa puasa, sebelumnya tidak puasa, dimakruhkan puasa 16 sampai akhir saban. Karena menghadapi Ramadan jangan lemah. Nah, jadi dimakruhkan. Bagi orang yang tidak biasa puasa, atau yang tidak berpuasa sebelum tanggal 16 saban puasa tanggal 16 Syaban sampai akhir di dimakruhkan. Malah ada jadwal Hadis juga ada ulama menjelaskan dua hari sebelum Ramadan ini dihukumnya haram. Ada bukan mengatakan tidak semuanya makruh. Yang haram itu yaum syak, hari syak. Hari syak itu sekarang tanggal 30 Syaban. Orang mamang apa ada pengumuman? ini sudah Ramadan, apa masih 30, hmm. apa sudah tanggal 1, kok tidak ada kabar, suasana kok padam, seakan akan tanggal 1, bingung ya. Ini malah ha, haram puasa. Jadi haram puasa. Kalau ada hari sana. Ada pun 16 akhirnya ini makhluk. Tapi bagi orang yang biasa, tidak apa-apa. Anggap biasa orang puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Anggap Senin jatuh tanggal 17 Sabar, Tidak apa-apa puasa. ini makruh. Ini orang biasa, ya. biasa puasa. Atau kodok, atau nadar. Anggap orang Ramadan dulu tidak puasa. Lima hari. Belum belum kodok. Sekarang sudah tanggal 16 sabar. Bagaimana? Kodok wajib. Karena ada Atau orang yang puasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sampai tanggal 16 boleh saja apa-apa. <clears throat> Bagi orang yang tidak biasa, di antara hikmahnya dikhawatirkan masuk Ramadan sudah agak payah. Ya lama. Atau seakan-akan dia mulai puasa 16 gabung sama Ramadan. Seakan-akan menambah Ramadan seperti ahli kitab dahulu. Nah ini masalahnya. Jadi hal-hal ini supaya betul-betul diperhatikan, digerakkan langkah-langkah masjid dan sebagainya. Insya Allah kesemuanya ini adalah berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang bantah. Wah, kebanyakan hadis Nisu Syaban ini doif. Jawab, walaupun umpama doif semua. Hadis-hadis doif, kalau dalam fadilah amal jalankan, gunakan. Apalagi ada riwayat banyak riwayat sana riwayat ini riwayat ini jadi riwayat banyak ini satu pada yang lain memperkuat jadi kawi bakwa buat memperkuat kuat jadi kuat nah ini masalahnya jadi kita kembali kepada ilmu hadis kalau ada hal goif dalam bab fadilah amal fadilah ya jalankan walaupun walaupun satu kali kebetulan sekarang kalau kita katakan hadis-hadis yang ada sangkut paut dengan misalnya bani goif tadi katakan goif adalah banyak riwayatnya banyak jalannya riwayat itu memperkuat satu pada yang ini kita tidak hanya saya ulangi jangan saya salah paham gerakan yasin tiga kali ini bukan dari hadis tapi ikhtiar ulama ikhtiar ulama baik tidak apa lain nah, lah masalahnya jadi jelas apa yang saya sampaikan semoga manfaat bagi kita sama di dunia wal Lalu ada beberapa minta Al-Fatihah akan ujian ya muka-muka yang diridhai oleh Allah SWT hasil dari Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عاجلا وضرا وعافنا من بطر اللهم عاجلا وابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقل اصبرها من عمل اصفاها من عمل اشكاها من اخلاقها اطيبها ومن عزق زلها من عاقلة لاجبنا من الدنيا خيرها ومن نعمها اللهم ربنا عاجلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقنا الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اقنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين وصنوف الكافرين ما شئت وقت وجهك اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا اللهم بارك لنا في اعطيتنا وفيما اللهم ارحمنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذريات المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وخيرا رزقا حلالا طيبا وامرا طويلا مباركا في طاعته الله مع الصحه والسلامه والعافيه والقوه والمتانه والنصر من الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقبل قدر معصوما وعملنا من مقبولا وسعينا مشكورا وجهادنا جهادا منصورا بمدد مقبولا اللهم ربنا تقبل منا انك انت عليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة المرسلين وعلى